Solo Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah Wa la rasula ba'dah Allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad Amma ba'du Pendengar radio muslim yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang diungkapkan dengan berbagai cara, rasa syukur yang diungkapkan dengan rasa ketaatan, dengan perbuatan-perbuatan ketaatan yang kita lakukan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabat yang mana pada nanti pada nantinya kita berharap akan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kala. Pendengar di muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian hukum mim sukun ya yang mana uh, kita sudah selesai sepertinya ya hukum mim sukun ya sudah selesai namun uh, kita akan coba tambahkan ya beberapa penjelasan dari kitab yang lain yang insya Allah uh, saling melengkapi ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, ya kita uh, lihat kembali ya bagian uh, mim sukun yaitu halaman 15 Ya, di situ uh, diterangkan bahwasannya ya ada tiga ya bahwasanya ada tiga hukum yaitu ikhfa ada idrom ada ilhar ya ada ikhfa ada idrom ada ilhar di bait ke-19 itu inti dari bait 19. Yang selanjutnya yang nomor 20 fal awalu al ikhfa'u indal ba'i wa sammihi syafwiya lil qura. Ya syafwiya lil qura. Nah, di sini ada penjelasan bahwasannya ya kata-kata syafwiya ya kata-kata syafwiya di situ ya dia difathahkan ya difathahkan akan tetapi karena masalah bait syair maksudnya karena daruratus syi'riyah ya karena e, eh, bait syair maka di situ di apa disukunkan aslinya kan apa kita bisa biasanya menyebutnya apa sya syafawi ya toh syafawi Kenapa di situ di syafwiyah? Karena ini berkaitan dengan apa? dengan uh, tadi bait bait syair ya sehingga disukunkan gitu ya syafwiya di sini ya. Nah, uh, nanti penulis banyak sekali ya memberikan uh, seperti ini syafwiya, komriya, ya, komriya, syamsia, Nah, ya. Itu nanti akan banyak seperti ini ya. Maka jangan bingung, syafwiyah dengan syafawi itu sama saja Cuma karena ini daruratus syair atau bahasa mudahnya karena dia masuk di bait syair maka dia dirubah sedikit gitu ya. Tapi sama saja. Nah, eh, selanjutnya catatan bahwasannya dinamakan ikhwa syafawi ya penamaan ikhwa syafawi ya sebabnya itu kenapa karena ada ya mim dan ba yang satu jenis ya nusu bainal mimi wal ba'i fahuma muttahidani fil makhraj ya mustarikani fi aksaris sifat ya sehingga bisa dibilang mim dan ba itu satu jenis ya ini sebab ikhwa syafawi yaitu mim ba satu jenis dan makhrajnya itu sama ba ma ya di mana di bi, bibir ya dan dia juga apa mustarikani fi aksari as-sifat yaitu apa keduanya itu memiliki sifat yang kebanyakan sama ya cuma e, ba itu mungkin punya kolkola ya toh ma punya gunna ya ma punya sifat gunna sedangkan ba punya sifat kolkola ma, e, terus yang lainnya rata-rata rata-rata sama maka itulah sebab Kenapa dia disebut ikhfa syafawi? Yaitu karena tajan nusu final mimi wal ba'i. Satu jenisnya ba dan dan mim. Yang selanjutnya bait ke-21 ya. Yang kedua dihukumi dengan idgham. Ya, dengan namanya id idgham ya. Ya, di sini dijelaskan liha ata yaitu antara mim ya idgham idaat ida utia ba'dal mimi sakinah ya mithlaha yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim lagi maka apa dia disebut dengan apa idgham mi mimi ya disebut dengan idgham mimi dan ditakdirkan di sini maksudnya ada lamanya minimal apa dua dua rokat ya kemarin ada dijelaskan nggak di sini tidak ya Nah, tidak dijelaskan kalau tidak salah. Nah, di sini oh ada ya, ada kadarnya dua dua harokat. Dan diucapkan dengan mem yang kedua dada disertai dengan tasdid. Nah, dan dinamakan idrom juga idrom so sogir. Ya, dinamakan pula namanya idrom sogir. Nah, karena tadi ya uh, dia dinamakan dengan hal tersebut karena huruf yang pertama disukun dan huruf yang kedua di di fathah. Ya. Kenapa idgham sogir? Karena tadi huruf yang pertama karena sukun dan yang kedua karena diharokatkan. Ya ada harokatnya. Nah, penamaan idgham ya, penamaan idgham di sana yaitu karena apa? Karena ada kesamaan. Ya, kalau tadi satu jenis ya, bak dan mim satu jenis. Kalau mim dan mim sama antara mim dan mim ya atau disebut di sini idgham mislaini idgham mislaini apanya ah, penamanya banyak ada idgham mimi ada idgham saghir ya terus ada namanya idgham ini ada namanya juga idgham mutamatsilain nah nanti kita kalau uh, kalau di apa di buku tajwid Imam Syafi'i itu ada pembahasan sendiri ya uh, itu mutamatsilain, mutakoriben dan mutajanisain. Nah, itu kalau lupa eh, dibuka lagi gitu ya <laughs> kalau kita lupa apa pengertiannya. Wa yusama aidan idgham syafawiyan. Ada namanya lagi idgham syafawi. Nah, jadi besok kalau dengar istilah idgham mislain idgham mutamatsilain, idgham syafwiyan, idgham saghir idgham mimi, itu intinya sama bisa disebut. Kalau idgham uh, eh, lain itu bisa banyak gitu ya nggak cuma mim ketemu mim ya tapi eh, apa istilahnya dia masuk ke tingkatan mim ketemu mim, apa yang satu satu jenis maksudnya satu huruf eh, sama hurufnya mutamatsilain nah, bisa nggak kita sebut eh, apa hukum ini adalah hukum mutama filain nah kadang disebut seperti itu ya bisa ya Hukumnya ada hukum idgham mutama di lain itu boleh-boleh saja kita menyebut demikian. Tapi e, kalau ditanya ini hukum pada mim sukun yang biasa kita pelajari apa namanya idgham mimi. Nah, itu e, arti dari e, atau penamaan yang banyak dari idgham mimi. Yang selanjutnya faidah yang bisa kita dapatkan ya bahwasanya hukum idgham syafwiyah di huruf ini yaitu bisa membuka apa ada di pembukaan-pembukaan apa? Pembukaan-pembukaan Al-Qur'an. Contoh Alif Lam Mim. Nah, itu ada itu om apa? Mimi di situ. Alif Lam Mim. Tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita cara bacanya alif lam panjang ya toh? Lam panjang, terus ada mim ya. Terus ada mim lagi yang ditasdidkan. Terus ada ya ada mim. Seperti itu. Kalau mau bacanya gitu ya. Alif. Terus apa lagi? Lam, la, panjang. Ya lam. Ya lam alif kalau kita nyebut ya. Lam. Terus mim. Ya, yang di apa selanjutnya mim lagi yang ditas tasdid. Karena kalau biasanya kalau itu mim itu mimnya nggak disukun di Al-Qur'an. Ya biasanya nggak ada sukunnya gitu. Dia jadi langsung ke mim yang kedua ditasdidkan. Nah, terus ya lagi terus mim lagi. Nah, itu ditanya misalnya ada hukum apa di kata-kata alif lam mim? Nah, apa ya wah, gitu kan? Eh, ada hukum namanya itu mim mimi yaitu alif Ya alif lam mi lam. Nah, ini dua mi mi ya. Sama dengan yang misalnya di di layang lain itu ada uh, hukum syafwian atau idgham utama siran yang yang kecil. Nah, itu salah satu faedah yang ada di sini. Ya, ternyata ada pula di pembukaan-pembukaan surat, ya. Yang selanjutnya di dalam eh, di bait yang ke-22 ya kita hampir selesai di sini hukum mim ya yaitu apa? Ada namanya ilhar ya ada namanya ilhar ya, fil baqiyati minal ahruf yaitu dari sisa-sisa huruf yang ada yaitu kecuali mim dan dan ba ya kecuali mim dan ba maka wajib kita idharkan jumlahnya ada sittata wa ishruna ya ada sittata wa ishruna Terus apabila ada mim sukun bertemu dengan idhar maka ya dibaca apa apabila bertemu dengan huruf tersebut dibaca dengan idhar. Nah, e, diperhatikan wasamiha syafwiya ya yusamma hadzal idhar syafwiya li anal mimma wa yal harful mudhar. Ya karena mim itu sebenarnya huruf yang jelas ya huruf yang jelas dan keluar dari dua bibir ya di situ uh, diterangkan seperti ini Enam ya nah itu uh, tambahan tadi yang kita pelajari ya bahwasanya uh, ada huruf syafiyah atau syafawiyah itu sama saja nah huruf syafiyah itu ada apa aja kalau kita tahu ya kalau misalnya huruf-huruf bagian mulut bibir itu apa aja Wa. Wa. Terus? Ma. ma. Ya mim ya. Terus? Apa? Ba. ba. Terus? Fa. Fa. Ya. Fa. Nah, wanya di sini wa yang bukan huruf mat. Ya, wa wawunya yang bukan huruf mat, Kalau mat gimana? Ya, nggak ada kan? U, u, u. Nah, itu bukan huruf apa? Huruf syafiyah. Jadi e, kalau ditanya huruf wajah mim, ba, fa, wawu yang bukan apa huruf mat. Nah, gitu. Nanti ada bedanya soalnya. Ya kalau uh, eh, wawu yang biasa kan yang berharokat wa wa nah, kalau semisalnya uh, tidak ya misalnya du du nah, kan kurang gitu ya kurang tidak sesempurna uh, ketika kita mengharokatkan nah kita lanjutkan pada bait yang selanjutnya ya Nah, yang selanjutnya oh, ada terusannya ya wahdar lada wa min wafa takhtafi likur biha wal ittihadi fa'rifi. Berhati-hatilah terhadap huruf wawu dan fa akan tersembunyi ya ya mim sukun karena kedekatan dan kesamaan makhraj. Maka kata ketahuilah. Maka Uh, di sini penulis mengatakan bahwasanya kita diminta untuk hati-hati ya terhadap huruf wawu dan huruf fa yang ia apa sukun ya karena kedekatan dan kesamaan makroj ya misalnya pembacaan Al-Qur'an misalnya uh, hum fiha ya hum fiha ini beliau mau menjelaskan seperti itu contohnya ya wahdar lada wawin wafa antakhtafi ya hati-hatilah terhadap huruf wawu dan fa nah, khawatirnya bagaimana nanti langsung hum fiha seperti itu. Maka kurang jelas. Ya, maka harus di sini beliau mengkhususkan bait tersebut karena sangat dekatnya. Maka kita bacanya hum fiha hum hum dijelaskan. Ya, jangan cuma hum fiha ya hum fiha khalidun misalnya gitu. Karena sangat dekatnya makhrajnya jadi kita tidak terasa biasanya. Yang misalnya hisabuhum wahum hisabuhum wahum. Nah, kalau biasa biasanya yang uh, misalnya yang apa kurang sempurna hisabuhum wahum. Ya, karena terbawa dengan wawu alaihim wala. Nah, ya. Beliau di sini memperkenalkan ya bahwasanya yang seperti ini patut dijauhi. Maksudnya dijauhi itu apa? Jangan sampai keliru antara keduanya sehingga uh, idharnya nanti nggak nampak gitu loh maksudnya beliau ya idharnya nggak nampak kalau yang yam tarun itu kan enak yam tarun ya, kalau yang wawu memang rada sulit ya hum fiha khalidun itu nggak kerasa ya, bisa nggak kerasa makanya beliau mengingatkan di sini kejadian yang banyak salahnya berarti ya pasti di sini ada maksud Kenapa beliau kok nyebut wawu dan fa secara spesifik? Ya sendirian dia. Ya, karena tadi karena banyak terjadi kesalahan di bagian ini. Nah, nah di sini uh, ada keterangannya juga ya wajib diperhatikan idhar pada mim sukun pada wawu dan fa karena kedekatannya kesamaan makrot bi amwalikum dan seterusnya. Nah, Ya, pendengar radio muslim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di bait ke selanjutnya yaitu hukum lam pada alif lam dan pada lam fi'il. Nah, sebenarnya ini pelajaran yang uh, mendasar ya untuk kita ya, tapi ya tidak ada salahnya kita mengulang-ulang pelajaran yang dasar-dasar. Ya karena kadang yang dasar kita lupa, ya, yang dasar kita lupa. Kalau udah belajar lanjut, dasar lupa. Nanti kelanjut lagi, dasar lupa <laughs> lagi gitu ya. Nah, mau di dasar lupa yang lanjut. Nah, gitu. Maka diulang-ulang terus gitu ya, diulang-ulang terus. Ya agar dapat faedah-faedah yang baru nantinya. Nah, kita baca dulu dan kita artikan terlebih dahulu ya. Lillah ya, kita baca qala an-nazim rahimahullahu taala lilamil alhalani qabla al-ahruf. Ulahuma idharuha fal ta'rifi ya qabla al ahrufi fal ta'rifi. ah ini termasuk apa? kaidah syair itu begini. Jadi belakang-belakangnya sama. Gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ya kayak kita pantun lah ya. Pantun sama. Ya kalau pantun kan atas nama tiga, satu nomor satu nomor tiga, nomor dua nomor empat. Nah ini sama satu ini dengan yang satunya. Ya. Kobler ya ini bacanya qoblar ba'in ya qoblar ba'in bukan qobla arba'in ya qoblar ba'in ma'ashratin khud ilma mini bagi hajjaka wa khaf aqimah nah, ya, seperti itu. Terus ma idghamuha fi arba wa ashrotin aidan wa ramzaha fa ya wa ramzaha fa arba nah, gitu ada nada, maksudnya ada baharnya namanya, ada rumusnya untuk mengucapkan. Ya, nah, saya tidak konsen di situ ya, uh, kurang mengerti akan uh, bahar untuk di bait-bait syair. Tip thumma sil rahman tafur ya tafuz dif tafuz bif dhani'am ta'su al-dhanni zur syarifan lil karam. al ula sammiha qarmiyah walamul ukhra sammiha syamsiyah. Nah, di sini beliau sering nyebut ya komriyah, komaria, syamsiyah ya syamsiyah, gitu ya. Nah, itu karena darurat syair. Biasanya ya, kita artikan lillami al halani al ahruf ya. Untuk huruf lam ya, ya, huruf lam pada kalimat pada al ya, huruf lam, huruf lamnya pada kata-kata al memiliki halani memiliki dua keadaan qoblal ahruf sebelum huruf-huruf hijaiyah ulahuma izharuha fal ta'rifi yang pertama itu yang diizharkan ya yang diizharkan nah ini apa berarti maksudnya beliau yang diizharkan Hah? iya maksudnya ini alif lam apa gitu Kemarin. Ya. Oh, <laughs> ada dua pendapat. Ya masya Allah ada perselisihan gitu ya di antara pendengar <laughs> gitu ya. Nah apa kira-kira ya? Nah di sini apa? Karena beliau menyebut idharu berarti apa? Dijelaskan alnya berarti al koma komaria ya, bukan asyam asyamsia ya. Nah terus eh, apa? Yang selanjutnya qabla arba'in ma'a asroh khut ilma. Ya, ia berada pada 14 huruf hijaiyah. Maka ya ambillah ya khut ilmahu ilmunya. Ya, ini hurufnya ya. Huruf-hurufnya adalah mini bagi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, mini bagi ya hajjaka wa khaf aqimah. Itu huruf-huruf apa? uh, apa Alkoma iya. Alkomaria ya huruf-huruf Alkomaria yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah mengidhomkan pada apa Sanihima idhomuha fi arba' wa ashroh maksudnya yang kedua itu diidhomkan pada apa yang empat belas wa waromzaha fa nah ini apa rumusnya nanti dijelaskan di bawahnya apa rumusnya? Tiba thumma sil ruhma tafus dif dani'am ya dak su awwani zur syarifan nil karom. Ya di sini nanti dijelaskan ada artinya. Oh ndak ya, ndak dijelaskan arti dari apa? Dari bait tersebut. Nah, nanti kita coba jelaskan. Terus walamul ula samiha qarmiyah nah, tadi yang di awal Ya, yang di awal maksudnya yang tadi yang dijelaskan itu namanya al komaria dan yang kedua itu namanya apa? Asham, sia Nah. Ya, Asyam sia Nah, kita coba jelaskan arti dari mini bagi hajjaka wa khof Ya, apa artinya? Nah, jadi ulama itu buat bait seperti ini nggak ngasal ya. Nggak cocok-cocokan lah gitu yang penting. Enggak, tapi ada maksud tertentu. Kita coba artikan. Ibri hajjaka yaitu artinya carilah. ibri itu carilah. Hajjaka di situ nggak ada ya. ya. Carilah hajjaka hal-hal yang membuat mabrur hajimu gitu maksudnya. Ya, mini bagi hajjaka ya, carilah suatu hal yang membuat mabrur hajimu. Hajja itu haji, ka itu mu ya. Wahof atimah dan takutlah akan atimah pembatal pembatal pembatalnya. Nah itu maksud bait dari e, arti dari apa huruf al komaria jika digabung jadi apa mini be ya mini beri hajjaka wahof artinya tadi ya jauhilah eh, carilah hajjaka hajimu maksudnya sesuatu yang membuat haji kita mabrur terus apa wahof atimah dan takutlah akan pembatal-pembatalnya. Gitu ya kalau ditanya apa arti bait syair ini? Ah, kita tahu. Kan kita lagi belajar syair apa? Nazam tufatul atfal. Nanti harus ngerti maksudnya satu persatu uh, maknanya apa. Itu itu output yang ingin kita hasilkan gitu ya agar kita lebih mengerti. Terus yang kedua sanihima ya kita coba ya tiba Ya, di sini ada fa dulu. Wa ramzaha fa'i yaitu dan rumusnya fa itu pahamilah atau hafalkanlah ya artinya. Nah, tibe tib itu artinya jadilah orang yang baik. Ya, tibe jadilah orang yang baik. Thumma sil ruhman. Kemudian sambunglah tali silaturahim. Ya, thumma sil ruhma kemudian sambunglah tali sila, uh, silaturahim ya terus tafuz ya tafuz bi dzani'am ya tafuz bi dzani'am ya di situ tafuz maka engkau akan beruntung ya engkau akan beruntung terus apa lagi bi dzani'am ya bi dzani'am. Artinya apa? Bergaulah dengan orang-orang yang dzani'am. Orang-orang yang ba baik gitu. Yang selanjutnya da' su'an su'adzani. Nah, jauhilah su'udzon. Ya, da' su'an dzani. Ya, jauhilah su'udzon. Itu maksudnya gitu. Ya. Zur syarifan dan kunjungilah zur itu kunjungan ya ziarah, ya, zur, ya. Syarifan lil karom. Kunjungilah orang-orang yang dia mulia lil karom karena kemuliaannya. Ya, ini termasuk apa? E, termasuk e, salah satu ya adab-adab gitu ya. Kita menuntut ilmu, kita berkunjung atau mendatangi ahli ilmu yang mempunyai karom, mempunyai apa maan yaitu ilmu. Maka uh, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya kalau pengen lebih barokah ilmu yang kita dapatkan. Nah, faham ya arti bait syair ini ya. Kalau di sini kan nggak diartikan ya. Eh, tibtum masil ruhma tafus tifta ni'am da'su Allah nizur syarifanil karam. Terus yang tadi atasnya ya ibli hajjaka wa khaf yang atas alif lam komaria, yang bawah alif lam syam siyah. Nah, Penjelasannya ya di sini dikatakan di penulis ya yaitu Syekh uh, Abu Abdi Tawab ya Abdul Majid Ar-Royash beliau menjelaskan bahwasannya ia adalah lam ta'rif yang sukun perhatikan ia adalah lam ta'rif lam ta'rif itu maksudnya di situ adalah lam yang mengandung ma'rifat atau nah, kita belajar bahasa Arab ada namanya ma'rifat gitu ya ada ma'rifat ada nakira nah lam ta'rif itu seperti ini untuk mentakrif untuk membuat itu terdefinisi atau bahasanya kita ya khusus lah nah, kalau nakira kan umum kalau khusus itu ma'rifat gitu gampangnya jadi misalnya saya ngomong kutubun atau kat kitabun kita nah, kitabun itu buku entah buku yang mana kalau alkitab itu buku tertentu tertentu. Maka kaidahnya alif lam itu seperti itu. Yang didahului oleh hamzah wasol, perhatikan. Lam ta'rif yang didahului oleh hamzah wasol, maka hamzah wasol ini pengertiannya apa? Ada yang tahu? Hamzah wasol apa kira-kira? Hmm? Menyambung, iya wasol itu nyambung. Apa berarti maksudnya? Nah, hamzah wasol adalah apa? Ya, gampangnya begini. Dia itu hamzah yang jika dia berdiri sendiri, nggak disambung, maka dia harus diucapkan. Ketika dia disambung dengan yang lain, maka dia harus dihilangkan. Maksudnya tidak terbaca. Ya, gitu maksudnya. Ini lam ta'rif yang pertama atau al-qamariyah nanti. Ya. Yang mas yang uh, uh, nanti kita jelaskan lagi, bukan al-qamariyah ya. Yang masuk pada isim terkadang ada dan terkadang dibuang di sini. Dia ngomongnya terkadang ada, terkadang dibuang. Sebagiannya tidak mungkin dibuang. Seperti lam yang masuk dalam lafaz jalalah Allah, ya. Begitu juga yang masuk pada isim-isim mausul. Nah, di sini beliau mau menjelaskan bahwasanya ada alif lam, ya. Ada alif lam. Nah, ini rada rumit ya kalau kita nggak perhatikan baik-baik. Nah, ada alif lam yang kadang dibuang dan kadang tidak dibu dibuang. Nah, yang tidak dibuang sebagiannya tidak mungkin dibuang pada lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala. Maka alif lam di situ tidak mungkin dibuang, ya. Dan juga e, pada masuk isim mausul, maka lam pada alif lam itu apa tidak apa tidak dibuang. Maka kita bacanya allatani, ya. Al latani alladani allati alladhi alladzina allai ya allati nah di situ seperti itu Allah juga seperti itu nah eh, itu ya lam takrif yang sukun yang didahului oleh hamzah Nah, di depan itu yang ada alifnya itu itu hamzah wasolnya atau bisa kita sebut yang atasnya ada rok susotnya, ya rok susotnya. Yang pertama adalah idhar komar, yaitu apa alif lam koma ya. Apabila ada setelahnya salah satu huruf dari huruf idhar, maka terangkum dalam bait yang sudah kita jelaskan. Huruf-huruf tersebut ialah huruf al-halq, syafatan, aksol lisan, pangkal lidah, dan tengahnya selain huruf dari huruf shin, ya. Dan seterusnya ini uh, cukup panjang penjelasannya. Ya, uh, yang penting kita sudah mengerti secara umum terlebih dahulu ya, gampang ya insya Allah pelajaran ini yaitu idhar komari, yaitu alif lam koma ya. Apabila ada salah satu huruf tersebut sesudah lam ta'rif, maka wajib mengidharkan. Dinamakan dengan idhar ko komari. Nah, ini pelajaran baru mungkin ya. ya atau bisa disebut al-komari, al-komaria ya, kita nyebutnya ya. Al-Fatah. Nah, kita bisa jemput juga apa? Idhar ko komari. Nah, coba kita praktikan satu persatu. Nah, perhatikan di sini karena dia idhar, maka lamnya kita jelaskan. Ya, tidak boleh kita tidak jelaskan. Ya, maka bacanya al al ya, al bukan cuma al al uh, tapi jelas al al dibuka mulutnya al nah seperti itu coba kita praktekkan ya al fatah coba al fatah oke okay. al ghani al ghani oke okay. al yamin al yamin al karim al karim Oke ya, perhatikan yang yamin, karim. Nah, itu dahulukan dulu ke ya, kasroh dulu. Ya, jangan buru-buru ke nun. Disempurnakan kasrohnya. Yami, yami, mi. Ya, jangan langsung yamin, min, yamin. Tapi yamin. Nah, gitu. Ya, jadi minya dikasrohkan dulu, disempurnakan, baru masuk. Karim, karim. Bukan malah memanjangkan mimnya. Karim, karim. Nah, nah seperti itu. Yang benar adalah karim. Ya, rinya jelaskan dulu. Rim. Ya, seperti itu. Coba Mas Rosid silakan praktek yang atasnya. Eh, nah, enggak yang yang samping tengahnya. Nah, coba dites gitu ya. Dengan uh, apa? Dengan ini, dengan uh, diwakofkan. Coba jangan dibaca al atau al nah, jangan tapi coba diwakofkan gimana cara mewakofkannya? Albir. Uh, albir gitu ya. <laughs> Itu tebal atau tipis gitu ya. Uh, ya, albir ya. Nah, ini tebal atau tipis, mas? Tipis, mas. Tipis. Eh, tipis atau tebal? Nah, ini kan. Nah, kalau ada ro mustamir. Nah, ini tipis. Albir. Ya, nanti bacanya kayak gitu. Bukan cuma bir, bukan cuma apa? Albir. ya itu keliru karena nanti nggak ada tasdidnya. Ya, nggak ada tasdidnya. Ini banyak di Al-Qur'an ro yang di akhir ya. Bacanya cuma apa? mustamir eh, fakadzabu ya itu ada di juz 29 kalau tidak salah ya. Nah, itu uh, bacanya dengan apa? mustaqir ya, mustamir nah, seperti itu ya harus diangkat dia tipis tapi diangkat ya bukan cuma albir ya mustamir ya mustaqir bukan tapi diangkat dinabarkan namanya Ya, maka hati-hati ini. Kalau ada ro di akhir, di tasdid, ingat, maka dia harus di apa? Diangkat sedih sedikit. Albir, albir. Untuk menandakan di akhir itu ada tas tasdid. Kalau cuma albir, kira-kira ngerasa ada tasdidnya enggak? Roknya enggak ada. Nah, nanti berbahaya ini kalau semisalnya uh, eh, ini apa hukumnya nanti lahan jali nanti Ya, lahan jali karena kita mengibaratkan apa di situ ada apa? E, ada pengurangan huruf. Kan ro pasti itu hakikatnya dua. Tapi kalau kita cuma e, membacanya mustamir, mustakir. Nah, itu satu. Padahal di situ roknya ada tasdidnya. Ya ini perhatian khusus untuk kita ya uh, yang membaca Al-Qur'an maka diperhatikan ro di tahir maka harus ada nabernya. Ya mustamir mustaqil. Nah, seperti itu. Ya, bukan cuma mustamir, mustaqir. Dulu dulu saya waktu semester 1, semester 2 seperti itu, nggak ngerti. Apa faidahnya gitu loh. Ada ro, nanti bedanya apa dengan yang tidak ada tasdi. Oh, ternyata kalau baca kalau berhenti di situ dan kalau di Al-Qur'an itu di akhir di akhir ayat loh ya, di akhir ayat banyak, di akhir ayat. Otomatis kita berhenti kan di situ. Iya. Nah, ini kita banyaknya kadang bacanya cuma mustamir, mustakir. Nah, contoh biasanya di al-qiyamah itu sudah ada contohnya banyak di situ ada dua kalau tidak salah ya mustakir nah, gitu ya nah, nanti coba dilihat lagi nah contoh seperti ini juga kalau roknya mau berhenti kalau ini kan biasanya nggak ada di belakang ya adanya di tengah atau di depan kalau ini kan berhentinya kita karena coba belajar berhenti di sini Coba Mas lanjut. Al-Qadir. Terus? Al-Jalil. Al-Jalil. Al-Jalil. Nah, gitu. Jadi li dulu baru ke lam. Terus? Al-Hadi. Oke, ya panjang ya. Nah, ini enggak bacanya Al-Hadi. Enggak, karena enggak ada tasdidnya. Beda dengan tadi Al-Ghani. Beda ya? Nah, ini perhatikan ya di akhir dengan tasdid dengan yang tidak ada tas tasdid. Nah, ini dipanjangkan al hadi. Nah, seperti itu. Coba lanjut Masnya. Al alim. Terus al halim. Terus al malik. Terus al wadud. Eh, hey, naam ya. Oke, okay, uh, eh, sampai sini dulu pelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pelan-pelan belajarnya pada kesempatan mendatang. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan memasuki pelajaran uh, yang idrom, selanjutnya hukum lam, ya. Nanti uh, apa tentang mislain, mutajan nisain. Nah, itu penting ya untuk kita ketahui. Ya, kalau nggak ngerti nanti bingung di Al-Qur'an. Ya, besok juga kita akan belajar jenis mat. Ya, mat itu apa aja gitu ya. Ada mat topi nanti mat macam-macam banyak ya. Di sini dijelaskan banyak. Mat lazim kalimi mustaqol. Ya, ini lengkap insyaallah taala untuk dasar-dasar pembacaan al Al-Qur'an. Setelah mat kita selesai. nggak ada pelajaran yang aneh-aneh. berlah terus apa ayat-ayat goribah lah. Nah, itu tidak ada. Ya, karena buku ini memang digunakan untuk para pemu pemula. Naam. Ya. Sampai sini dulu subhanallahi bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah khairan KRB ilmu yang telah disampaikan eh, kepada kita semua dan pendengar. Alhamdulillah sobat muslim kita kembali ikuti sesi materi yang disampaikan oleh KRB Yuliantoro dalam acara program tahsin ngaji dari dasar membaguskan bacaan Quran dengan buku Syarah tufatul abfal. Tadi uh, pembahasan kita yang terakhir sampai dengan halaman ke-20. Dan kita insya Allah masuk sesi tanya jawab atau sesi praktik. Silakan Sobat Muslim bisa praktikkan bacaan Qurannya. Melalui telepon insya Allah kita belajar bersama-sama nanti akan dibimbing langsung oleh KRB. Atau Sobat Muslim bagi yang ingin bertanya melalui chat WhatsApp atau SMS juga dipersilahkan. Nomornya sama bisa sampaikan ke 0823 02727-5333 Dan mungkin sembari kita menunggu um, penelpon dan uh, insya Allah nantikan kita praktek langsung bersama KRB ya. Iya, insya Allah. Dan sebelumnya ini ada yang tanya melalui WhatsApp KRB. ya Coba silakan. kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ingin bertanya di luar tema ini Herbi Iya. Uh, kami sering baca kalau tanda wakof lam alif kecil tanda wakof lam alif kecil atau adam wakof hmm. itu tidak boleh berhenti. Nah, hmm. bagaimana kalau benar-benar gak kuat nafasnya Kak dan berhenti? Uh, apakah harus mengulangi walaupun cuma satu kata uh, sebelumnya seperti itu? Tapi yang saya sering dengar di masyarakat di sekitar tempat saya itu malah berhenti di situ dan tidak mengulang. Apakah yang berhenti seperti ini hukumnya haram? Mohon penjelasannya Kak Herbi. Nah, ya. Eh, ada mulam, eh, ada mulwakof atau yang kita bisa lihat ada lam kecil gitu ya, lam alif kecil di atas gitu ya. Yang mana eh, kita biasanya mengatakan itu tidak diperbolehkan kita berhenti di situ kecuali ya, kecuali dalam akhir akhir ayat ya, kecuali dalam akhir ayat. Maka itu tidak benar-benar kalau akhir ayat itu kita sunnahnya berhenti di situ ya di akhir ayat walaupun ada lamnya itu sunnahnya tetap berhenti di di situ. Nah, untuk masalah jika nafas kita tidak sampai ya eh, maka nanti dihukumi dengan apa mat yang darurat ya eh, mat yang darurat apa wakaf daruri ya atau yang disebut wakaf yang darurat yang dia karena memang benar-benar nggak sampai Ya, maka kita tiba-tiba berhenti di situ. Ya, berhenti di di situ. Maka e, hal seperti ini diperbolehkan. Ya, hal seperti ini diperbolehkan. Nah, nanti e, nanti e, untuk memulainya dari mana? Ya, bisa diulang atau diulang dua kata atau e, satu kata atau yang lebih baik dua kata seperti itu ya. Ya, nanti ini berkaitan dengan bahasa Arab sebenarnya. Arab dengan bahasa Arab. Kalau kita uh, mengerti bahasa Arab itu lebih mudah tapi kalau nggak mengerti bahasa Arab ya mungkin diulang beberapa kata. Main amannya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau diulang dari ayat lagi nanti berhenti di situ lagi gitu ya. <laughs> Kalau dari awal ayat lagi misalnya gitu ya. Nanti berhenti di situ lagi. Uh, tapi kalau ya tadi untuk ya biar aman ya maju dua kata itu dari lam tersebut. Namun uh, untuk memulai dari apa setelah lam ya wallah taala alam yang seperti itu ya uh, hukumnya bagaimana maksudnya apakah haram atau sampai derajat haram atau bagaimana uh, anak kurang paham tapi uh, selayaknya kita tidak memulai dari uh, ibtidak dari hukum uh, setelah lam tadi ya ibtidaknya memulainya itu dari apa dua kata atau tiga kata sebelumnya agar lebih aman gitu ya agar lebih terjamin karena kalau udah lam di situ terus kita potong, biasanya itu akan rancu maknanya nanti. Ya kan? Rancu, ya. Yang seperti itu hendaknya kita hindari, ya. Apalagi yang sudah belajar bahasa Arab, ya salah satu guna belajar bahasa Arab adalah untuk itu, untuk memahami Al-Qur'an, waktu baca Al-Qur'an, ya, agar kita terlepas dari namanya waqaf-waqaf yang kobih, waqaf-waqaf yang buruk, ya yang uh, bisa merubah makna ya wallahu taala alam Bisola. Nah. Baik, kalau khairan Kak Herwi atas jawaban yang telah disampaikan. Terima kasih bagi penanya juga. Silakan Sobat Muslim dan pendengar lainnya bisa ajukan pertanyaan melalui chat WhatsApp atau SMS ya. Atau bagi Sobat Muslim yang ingin langsung praktik bacaannya, bisa sampaikan atau bisa telepon ke nomor 0823 2727 5333. Baik Herwi, kita sembari menunggu kita praktik Herwi ya. Nah, kemarin surat Al-A'la ya. Yeah. Sudah sampai selesai kemarin ya. Belum. Uh, skornya belum kan? Belum. Nah, dari uh, kita kemarin sampai ayat, ayat? Um, belum sampai 10 kayaknya. Belum sampai Atau? 10. Nah, berarti kita hmm. uh, lanjut ya di bagian uh, coba kita mulai dari uh, ayat ke 8 saja ya 8 nah kita coba praktikan nanti silakan Eh, di apa dibaca. Nah, kita mulai dari taut lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mulai dari ayat 8. nuyas ya di situ ada tasdid diingat-ingat wanuyassiruka lil yusra coba ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه به فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, ada yang mau praktek sendiri? Nah, silakan. Siapa? Eh, setengah-setengah lah berarti ya. Dua-duanya dapat. Coba dari Mas Rashid terlebih dahulu, silakan. Wa. Wa. Uh -uh. Wa nuyasiruka lil yusra. Heeh. Fadzakir in Fadzakir Fadzakir inna fa'atid dzikra Terus Sayadzakkaru man yakhsha Terus Wa yatajan Wa Wa Wa yatajannabuhal ashqa waya waya waya waya buhal ashqa uh, masih kayak anu ya buhal bukan seperti Jawa gitu ya bu buhal ashqa terus Alladhi, al alladhi yaslan naral kubra ah jangan naral naral kubra Alladhi yaslan naral kubra Zalnya, nah, kita ingat Za, ya jangan di Kayak apa, kayak dal, jangan Oke, terus Thumma la yamutu fiha wa la Terus Qad aflah Qad Qad man tazakka Oke, lanjut Mas Udi Oh iya. Uh. sebelumnya ini ada pertanyaan dulu. Oh, enggak, ya, ah, enggak. Dari pendengar coba kita bacakan terlebih dahulu. Ya. Ada pendengar uh, bertanya melalui WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KRB minta tipsnya agar jika membaca huruf Ain itu tidak masuk ke hidung. Ain, ah, Ain ya, <laughs> nah ini ya. Uh, tipsnya latihan ya terus latihan ya terus latihan nah eh, mungkin untuk tips yang eh, ter, terbilang cukup mudah untuk berlatihnya adalah berlatih dulu dari huruf-huruf yang berdekatan ya itu tips yang mungkin selama saya pakai gitu ya untuk mengajarkan eh, teman-teman eh, itu yang cukup manjur itu seperti itu jadi belajar dari yang mudah dulu ya misalnya dia tidak bisa pol. Eh, belajar dulu ta dengan baik. Ta ta eh, ya nanti to eh, ta da po itu sama makhrajnya soalnya. Tempat nempelnya sama. Nah, sedangkan ha ya uh, sedangkan a itu temannya ha ya. Ha a ha a. Nah, jadi bisa mulai dari ha dulu. Ha a ha nah, sambil diingat-ingat keluarnya dari mana ha a, a ya seperti itu nah untuk uh, meminimalisir keluar dari hidung gitu ya ya coba uh, hidungnya sekali-kali apa uh, dipegang gitu ya pakai uh, tangan untuk mengecek banyak enggak sih yang keluar dari hidung ya kalau banyak keluar dari hidung biasanya enggak bunyi nah jadinya kayak gini ah gitu nggak bunyi ya kalau nggak keluar dari hidung itu bunyi ah ah, ah. kalau kita tutup hidung kita tetap bunyi ya dan itu sudah mencukupi insya Allah jika seperti itu ya bisa seperti itu maksudnya bisa ketika ditutup hidungnya berbunyi uh, lebih sempurna maksudnya lebih kelihatan ain itu sudah cukup ya uh, tidak perlu sampai apa ya dalam banget misalnya eh, misalnya seperti itu enggak enggak terlalu enggak eh, perlu seperti itu ya eh, standarnya seperti tadi ya maksudnya apa uh, minimalnya ya seperti tadi kalau bisa dalam ya enggak apa-apa gitu ya eh, ya, gitu ya tadi tipsnya tadi kita harus mulai dari huruf yang mudah untuk semua huruf bukan hanya uh, a saja ya Allah ya ha a terus ta bo nah, yang repot kalau nggak ada temannya bo nah, itu nggak ada temannya ya ro ro itu ada temannya ya kita bisa mulai dari lam dulu la na ro nah, kita ingat-ingat bunyi tempat nempelnya di mana gitu ya kalau huruf-huruf yang lidah nah kalau huruf-huruf yang al haluk yang tenggorokan nah ini rada sulit ya harus eh, sering-sering uh, sering -sering tadi latihan dan coba uh, untuk mendengarkan Nah, kita bisa cari di YouTube misalnya gitu ya uh, rekaman atau huruf ain itu ada sendiri. Misalnya kita tulis makhorijul huruf al ain ya al ainu misalnya gitu ain ya uh, nanti keluar dia. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia tulis aja makhorijul uh, huruf ain. Nanti insya Allah ada, ya insya Allah ada. Nah, itu dipraktekkan terus, ya dipraktekkan pagi, siang, malam gitu kan. Nggak sulit kan? Sambil jalan bisa ngomong ah gitu ya, ah ah sambil jalan. Ya makanya tahsin itu sebenarnya cukup riadoh lisan saja, ya riadoh mulut kita, makrotnya. Ya sambil jalan, sambil ya apa kayak nah, ini mudah, insya Allah taala. Ya jadi tadi latihan sambil dicari huruf yang paling mendekati. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, jazakallah khairan KRB atas uh, jawabannya. Semoga bisa menjadi kejelasan dan bisa dipraktekkan bagi penanya. Uh, kita masih ada waktu sekitar beberapa menit KRB. Uh, eh, mungkin silakan bagi sobat muslim dan pendengar yang ingin bertanya jawab kembali melalui SMS atau chat WhatsApp dipersilahkan bisa sampaikan ke nomor 0823 2727 5333 mungkin kita tunggu dengan uh, praktik lagi kayak biar nah, nah. giliran nah. saya. Antum, ya. Wadaka rosma. Iya, nah. Wadaka rosma rabbihi fasalla. Nah, terus bal tu bal nah, dijelak kalau bisa lam itu ya bal. karena dia sifatnya bukan isti'ala gitu ya lawannya isti'ala ya istival ya uh, dia uh, apa istilahnya rendah gitu jadi kalau bisa tipis bal tu sirunal bal tu sirunal hayatat dunya tad dunya tad tad dunya nah, bukan tad dun tapi tad, tad dunya tad dun dun kayak ta da ya. tad dunya tad tad dunya. Nah, gitu. Terus wal akhiratu khairun wa abqa. Terus Inna hadza la fi suhufil ula. Terus suhufi su su su su suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ya cukuplah untuk uh, apa untuk kita. Ya, sebenarnya uh, kalau ingin lebih sempurna ya tadi kita harus menerapkan tebal tipis dengan baik gitu ya. Uh, tapi uh, tidak masalah gitu ya. Yang penting tadi kita tujuannya untuk awal-awal adalah menghilangkan namanya lahan jali. Ya, lahan yang tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Sedangkan tebal tipis ya itu bukan merupakan bagian dari apa lahan jali. Tebal tipis itu merupakan bagian sifatul huruf yang mana dia adalah kesempurnaan sifatnya. Ya, bukan bagian dari yang vital gitu untuk dalam membaca Al-Qur'an. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa juga menerapkan hal tersebut. Allah taala Baik KRB jazakallah khairan Dan ini ada pertanyaan kembali KRB. ya, uh, ah, Coba silakan. kita bacakan Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, Mau bertanya bagaimana cara membaca surat Al-Kahfi pada akhir ayat pertama Di akhir ayat ada uh saktahnya uh Apakah dibaca dengan cara berhenti saja atau tahan nafas lalu lanjut ke ayat kedua? Barokolofikum mohon jawabannya kan. Nah, ya di surat Al-Kahfi memang uh, ada di mana ya, di juz uh, apa di apa uh, ini ya, di juz 15 ya dan surat 18 Al-Kahfi. Nah, di situ uh, memang ada sakta gitu ya. Makanya uh, ulama membagi ya nanti di Tufatul Atfal kita ada contohnya. Insya Allah ada. Ada nggak ya? Ada insya Allah saya lupa. Nanti saya tambahkan dari kitab yang lain makanya. Di sini kalau nggak salah nggak ada. Nanti adanya di kitab lain. Uh, di namanya Aisyarul Makol. Kalau mau pengen cari. Belum ada terjemahannya kalau Aisyarul Makol. Nah itu uh, cara bacanya ya karena dia di akhir ayat ya maka ada beberapa cara yang pertama biasa ya ya walam yaj'al lahu iwaja nah, ya, biasa ya tidak perlu apa tidak perlu dengan eh, apa dengan sakta ya karena di akhir ayat ya iwaja itu boleh ada juga yang membacanya dengan misalnya antum mau menyambung kuat misalnya ولم يجعل له عوجا قيما ليون آه jadi عوجا قيما liun nah seperti itu tanpa mengambil na napas ya seperti itu jadi uh, ada bedanya ya kalau walam yaj'al lahu iwaja Qayyiman liu Nah, sebenarnya memang akhir ayat itu nggak terlalu cepat-cepat gitu ya. Nyantai aja ya. Walam yaj'al iwaja. Qayyiman Nah, gitu. Kita boleh ngambil napas gitu ya. Boleh ngambil napas. Karena kalau sakta nggak boleh. Ya, jadi ada dua cara membaca tadi. Yang pertama kalau mau disambung kita saktakan ya walam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal iwaja qayyiman liyun itu mau nyambung itu hakikatnya nyambung ya hakikatnya nyambung misalnya kalabal rona ala ah itu juga nyam nyambung cuma disakta aja Saktakan berhenti sejenak ya nah, tapi tadi kalau mau nyambung disaktakan sejenak kalau mau biasa ya boleh gitu ya boleh-boleh saja tidak ada larangan nah, yang satu lagi sepertinya ada tapi eh, rada-rada uh, lupa saya cara membacanya nanti uh, saya cari kembali untuk yang cara yang lainnya atau cuma cukup dua gitu ya Allah taala alam misalnya Baik, Kak Hebi, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan itu pertanyaan terakhir KRB pada kesempatan malam hari ini. Ya. Dan waktu kita juga sudah habis. Mungkin sebagai penutup kesimpulan pada kesempatan malam hari ini. Silakan KRB. Nah ya eh, kesimpulan pada kesempatan kali ini ya kita sudah membahas sampai bab uh, alif lam yaitu alif lam komaria syamsia ya dan kita sudah belajar tentang hukum mim gitu ya mim sukun Terus nun sukun yaitu merupakan modal yang sangat penting dalam kita membaca Al-Qur'an. Ya, maka dari itu uh, ilmu yang sudah kita dapatkan uh, itu dipraktikkan dengan cara apa? Sering-sering membaca Al-Qur'an. Jangan sampai kita ini apa? Belajar tahsin, belajar tajwid tapi malah nggak baca Al-Qur'an. Nah, ini kan merupakan uh, suatu kesalahan gitu ya untuk kalau kita belajar tahsin, belajar tajwid kok malah baca Qur'annya lebih rajin apa orang-orang yang nggak belajar misalnya. Ya, eh, kita harus rajin gitu ya karena apa sudah belajar tahsin, belajar tajwid. Karena puncaknya dari kita belajar tahsin apa? Yang baca Al-Qur'an toh. Eh, nanti kalau belajar tahsin terus nggak baca-baca Al-Qur'an, eh, gitu ya. dan hendaknya bagi yang apa? uh, belajar dari awal uh, ah, bersemangat ya, untuk melancarkan terlebih dahulu terus ya bertahap ya bertahap melancarkan panjang pendek dibenarkan dulu gitu ya jangan tiba-tiba ke makrot ya, maksudnya belajar itu ada tahapan-tahapannya kalau panjang pendeknya belum bisa ya jangan dipaksakan sifatul huruf harus bisa gitu ya kadang uh, ini uh, kekeliruan yang seperti ini ya yang mana kita mementingkan sesuatu yang sifatnya cuma kesempurnaan daripada yang lebih vital ya. Nah, itu saja dan semoga kita dimudahkan untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu kita yang sudah kita dapatkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 dan nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja memurnikan akidah menebarkan sunnah.